حمدا وشكرا لله وعلى نعمة الظاهرة والباطنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قال قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أجواج مطهرة وهم فيها خالدون الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم Laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Temanya apa? Sahabat sesurga ya. Berat. Tapi harus optimis. Maka bersyukur atas nikmat sisa kuota usia masih diberi sempat untuk meningkatkan taat. Jangan dipakai maksiat nantinya kewalat. Bersyukur atas nikmat umur, jangan dipakai kupur, nantinya hancur. Sebentar lagi dikubur. Jangan main-main dengan keadaan. Banyak orang di akhirat menyesal, kemudian minta balik lagi ke Allah. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku sedetik saja. Kembali ke dunia untuk mengulang kegagalan kesalahan amalku. Maka wajar kalau Nabi menyatakan laisa ahadum minkum yunjihi amaluhu. Tidak akan ada seorang pun di antara kita, kalian, aku yang akan masuk surga disebabkan amalanku sendiri. Tidak akan ada seorang manusia pun yang akan masuk surga disebabkan amalnya sendiri. Rewas dong sahabat nuker nundutan ge ngarenyag mangganing sok tahajud sok duha sok sedekah ahli senyum someah lalu nabi mengeluarkan statement seperti itu mau sub surga hiji oge kecuali diantara kalian dengan amalnya apa bukti kagetnya wala anta ya rasul wala anak termasuk aku artinya Rasulullah SAW tidak sombong dengan title kenabian dan kerasulannya. Lalu dengan apa ya Rasulullah manusia bisa mencapai merangkai menggapai surga? Dengarkan keterusan hadisnya. Illa ayataghabbanani Allah minhu bimagfiratin wa rahmatin biridoin eh, ada empat manusia hanya saja masuk surga itu dengan rahmat karunia ampunan dan ridho Nanti saya angkat ayat-ayatnya. Berarti Ustaz, tekuduri yang asub surga mah? Maybe. Yasir wala tu asir. Permudah jangan dipersulit. Bashir wala tu nafir. Berikan kabar gembira jangan ditakut takuti. Maka ada ayat dalam Al-Baqarah. Wabashiril ladhina amanu berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan beramal soleh dengan annallahum jannah sesungguhnya bagi mereka sur surga yang fasilitasnya annallahum yang tajri min tahtihal anhar yang di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai rumah saya di bawahnya ada sungai-sungai berarti rumah saya minta tihal anhar tapi jangan disamakan dengan sungai surga sabersih bersihna sungai diurang ayawes si tata si koko si ii si neneng mah Tai koneng. Minta tial anhar. Tidak hanya itu. Kullama seluruh apapun rujiku minha yang ada di surga itu menjadi rizki bagi kalian di dalamnya. full facility. Mau? Minha syafaat. Eh, salah. Kullama rujiku minha. Kullama rujiku minha. Min samarati rizqongkol. Ada rizki bagi kalian dari buah-buahan. Ingin ibu masuk surga? Daek initna ayeuna. Iya, hmm. Riweuh jeng ibu-ibu mah. Hayang tapi embung. Surga yang tak dirindukan. Karena mung initna. Mun orang Palestina, orang Timur Tengah itu merindukan kematian karena hanya itu jalan ke surga. Pun ini amalnya sedang diceritakan anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rujiku minha min samarati rizqan qal kaget dong ahli surga ternyata janji Allah benar qalu rizqan qalu qalu hadzal ladzi naon ieu iya? ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fi ajwaju mutahharatun tidak hanya buah-buahan sungai yang mengalir tapi bagimu kusediakan ajwaj pasangan-pasangan bukan hanya pas diangan seperti di dunia nyata satu manusia 70 bidadari tergantung fadilah amalnya dan ibu juga punya pasangan yang lain dan uyewe ya mah giung atuh. walahum ajwajum mutoharotun dan selalu perawan bersih wahum fiha khalidun selama-lamanya mau sok dengerin dulu syaratnya itu gawer gembira dari Allah. Itu mah endingnya nanti. Tapi ada yang lebih nikmat daripada surga. Pengen tahu? Pengen tahu banget. Kepo. Ketemu Allah. Syaratnya gampang. Ilaman atta Allah illa biqalbin salim. Hanya yang berhak melihat wajah Allah pemilik dunia, surga, pemilik akhirat, pengendali semuanya itu syaratnya satu Dunia itu udah asik, dunia udah asik. mawat ke surga lebih asik, lebih asik lagi di surga ketika kita melihat wajah yang punya surga. Istana negara juara ornamena marahal. Nuansana koji enakeun. Tapi lebih enakeun pas ningali Pak Jokowi nungan sakit kituna Nya. Karena posisinya presiden, bangga dong. Ini ketemu Allah loh. Mau nggak? Dari nginditna ya nah. Maka ketika Nabi Ibrahim didatangi Israel, jawabannya simpel, alasan apa lagi untuk aku menolak ketika Sanggah Kasih memanggilku? Cik, sim kuring saya mau tanya, kalaulah ada tawaran dari Allah masuk surga sekarang dengan kematian atau nanti masuk neraka? Ning maut ayana asup surga atau engke itu jelas oh Ustaz ah berat gitu pertanyaan anak ah. sekali di mending maut ayana langsung asup surga tanpa hisab atau maut engke diberi umur lebih tapi itu jelas paling nikmat kan masuk surga tanpa hisab tapi ayah oge nu asup neraka tanpa hisab setelah ditanya di tigriga Sok, life is a choice, hidup pilihan. Maka Nabi mengingatkan, laisa ahadu minkum yunjiha amaluhu. Tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga disebabkan amalnya. Kaget dong. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, termasuk aku, wahai para sahabatku. Lalu dengan apa ya Rasulullah manusia bisa masuk surga mencapai, merangkai, menggapai surga yang Allah janjikan. Innallaha wa'dal haq, janji Allah itu benar illa kecuali ayataghamadani Allahu minhu satu bimagfiratin dengan magfirah ayatnya ada di Ali Imran tuh sebelum yang Ustadz tadi baca wasari'u ila magfirah bersegeralah kepada ampunan Allah Karta, arti kata lainnya sederhananya perbanyak istig wibu tuh keren istighfarna enak rada minang gas naik astagfirullah salaki jarang balik astagfirullah budak baong al adim siapa jika bapak sia ya gaji nafkah kurang astagfirullah istighfar mah lain itu iroh kerdosa urang mah istighfar anu istighfar karena istighfarna tempatkan ditempatkan dina sesuai maksud kenapa Allah memerintahkan istighfar Rasulullah SAW di mana menempatkan istighfar beliau satu ketika habis sholat apa pesannya artinya tidak sombong dengan ibadahnya sholat Rasul sekelas Nabi yang keren sholatnya pasti diterima masih diistighfari mun orang nggak sholat kumaha alhamdulillah bebas tugas tuluy wirid jika nuknya Allahumma antas salam wa minkas salam mun Allahumma lantas jalan wamin ka jalan terus kerwirid gitu anu keluar langsung dago dago kerwirid urus nu nah, tadi nalekoh subhanallah jadi banaloh banaloh banaloh banaloh banaloh banaloh banaloh dulilah dulilah dulilah secara arti sudah nggak bener ini ai banaloh naon dulilah naon Nanti tak kudu istighfar. Aduh, fawailul lil musallin sahun yuraun kalau salat lo ngalamun ibadah campuria, ya, sedekah campur pencitraan. Maka wajar sekali kalau Ibu menyatakan tidak akan ada seorang hamba pun yang punya cita-cita banyak sahabat di surga masuk surga dengan amalnya. Nodong dong sahabat walante ya Rasul walana termasuk aku brother termasuk aku sister lalu dengan apa dengan magfirah wasari'u ila magfirah beramallah yang dengan amal itu lahir ampunan Allah contoh sedekah sedekah mah mengkifarati dosa al bakhilu aduwullah orang bahil musuh Allah saya tanya ibu resep tekan hukumat peher ngepe kesed buntut kasiran cap jahe merengkel keket mengkene walau bagerang nu pedit mah resep tuh meresep baladna istighfar dari kebahilan itu ya disedekahkan sedekah setiap detik berkah disedek-sedek supaya barukah. ayah orang miskin versi on the spot miskin gara-gara sedekah Uh, munah yang benghar tadi di bejaan ke Ustad inti nama sodakoh yakin Allah teh bener yakin Allah teh benghar matak liur-liur picen duit teh abdi kan stres duit loba bangga butuh eueuh aur-aur we duit monopoli mah anfik unfik alaik ingin masuk surga perbanyak sedekah Alladina yung fis-sarra wad tadi diterangkan di Ali Imran orang yang mengimpakan dalam keadaan senang susah ada orang kemarin menangis Ustad ibu memenuhi sedih tahun Iman tetiasa kurban kunaon Bu nyakewe usaha kerpailit Insya Allah mun ibu tiap tahun biasa kurban lalu tahun ini tidak kurban Allah catat sebagai kurban karena ibu mah biasa kurban Ahabul amal dawamu hawa in di sini pentingnya istiqomah karena Allah mencintai amal yang kecil tulus konsisten ketika ibu tidak kurban Allah tahu nggak kenapa ibu tidak kurban Ewe duitna. Damun mah Allah lebih apa si ilmu pasti kurban. Jadi kelebihan orang yang istiqomah alladzina yunfikuna fis sarra darra ketika ada dan tiada, ketika tiada dianggap ada. Nu biasa ke masjid subuh tuluy gering, subuh eta mah kusabab gering tidak ke masjid, dihitung sebagai ke masjid, damun tegering mah pasti ke masjid sih ya beda jeng nu Gering sian mawat maksakan ke masjid Insya Allah Gering nate lila ameh ke masjid dulu bedanya berat ya menerima kenyataan berupa takdir teh bab sedekah ih keluar teh ATM di Jungbrung ngantri set tiba-tiba ayah ibu-ibu ceri kikiran ATM <laughs> kunaon bu geuleuh teh geus kolot budak malucu bere permen jempling Ustad abdi teh ya artos arisan 2 juta abdi nyeplit teme tina ATM sakedap tos teh aya 1 juta kumaha abdi mempertanggungjawabkeun ka jamaah arisan jamaah arisan kan aya laguna a a a a, a arisan jatuh cinta TikToknya Nggak satu butong ribu habis stres ya duit loba pangabutuh eueuh Icana seberapa bu? Sajuta. Ingat ya lah. Terus di lain bersyukur, ceri kene. Nah ibu, engkau lebih sajuta digantian sajuta. Mun ayah jeng itu menjadi dua juta. Jadi tilu juta. Cen. Mau dibere, dina cokot deh. Weh. Betul kata Ustadz tadi, kalau tidak bersyukur diambil lagi. Maka senyum efek tina hati nu bersih kul yak malu ala syakilati sahabat surga sahabat sesurga senyumnya harus sama mana bray kemana sis senyum jangan menunggu bahagia untuk tersenyum tersenyum saat kita tersenyum saat itu pun Allah bahagiakan seri iroh seri ayah kenceleng ngaliwat duit teboga seri tabas sumuka li akhika sodakoh Senyum itu sedekah. Seri. Nah, rugina senyum sok. Tapi ya nggak bisa senyum karena di di Sunda itu ada istilah seri koneng, serina kapaksat ya. Kunciannya hati. Kul kulu ya malu ala sakilati. Maka tadi syarat ketemu dan melihat wajah Allah tuh kalau hati bersih. Orang yang hatinya bersih mah kamu suge seri. Madama. Batur manges boga jam rolek mah boga jam medud we. Batur manges boga bank konvensional, bank syariah, orang mah boga bank kenu we. Rek itu wae. Awas maut kerja medud. Siri naon sih? Kul kullu ya'malu ala syakilati. Apa yang nampak pada muka itu gambaran hati. Itu biasana si ibu iya. Assalamualaikum bu. Balieur. Kunaon si ibu teh. Ngadahar naon juang balir di assalamualaikuman kadon serot nyeduhan kebayang nggak hatinya lagi seperti apa next dua minggu kemudian panggil deh mihula anaknya ustad kumaha damang alhamdulillah bu dia yang senyumnya lebar ya lumayan dua juta kanggo jajan cendol sudah, menang arisan berarti dia lagi bahagia walaupun terjadi jaminan panon melotot huntu kekerot ieu tipe perekat teu tersedih teu sedih dah Kan ngising teas. Jadi kaciri tina roman muka teh sedih, mudah terbaca gitu loh. Nah ini kalau tidak ada iman nggak aman, wajahnya juga nggak aman. Diberi takdir ujian, protes ke Allah, baut karena kekayaan kalem. we. Doakan saya ya, semoga yang melaporkan saya lembut hatinya, mau menyelesaikan masalah ini. Saya berusan dari MUI juga terus saya Ustaz dakwah mah kehendak kabeh geno Allah saya mah yakin Allah ada masalah tia tiada lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu kira-kira ngeganggu ingat ke Allah mah tong di pikiran kalau kau ingin kalau kau anggap ini masalah ini akan jadi masalah Tali, kalau kau anggap ini bukan masalah hari ini pun selesai tibra sare iman aman Islam selamat ingin masuk surga perbanyak istighfar. Tapi istighfar yang dimaksud oleh Allah lainnya istighfaran kakehe. Kan ayah jelema teh istighfar, tapi amek amekan geusna, jika ibu-ibu nu amek anakna, astagfirullahaladzim, sia teh juga bapak sia. Teh mah istighfar nu kudu diistighfaran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin tanda orang yang bertakwa itu perbanyak istighfar karena surga itu bagi orang yang bertakwa tidak akan masuk surga dengan amal kecuali dengan magfirah bimagfiratin wasari'u ila magfirah perbanyak istighfar Rasul itu 100 kali sehari tingkat nabi yang sudah diampuni dosanya masih beristighfarnya ekstra ketat kedua masuk surga itu sahabat surga sahabat sesurga dengan rahmat Bagaimana caranya? Atiullah wa atiur rasul. Ulaika sayarhamuhullah la'allakum turhamun. Ingin rahmat Allah, ikuti Allah, ikuti Rasul yang mendapatkan cinta dan rahmat Allah total. Terus doa masuk masjid. Nontah Allahumma ftahli abwaba. Ingin dapat rahmat Allah sering ke masjid. Beramal ikuti cara Rasulullah karena orang yang dirahmati Allah yaitu Rasulullah dan para sahabatnya ma'ana alihi wa ashabihi banyak yang menyebabkan rahmat berpihak kepada kita teh malah Abu Nuas pernah ngomong kia tibalik tapi ia kontroversi tapi sohih di kalangan tabiin namanya Abu Nuas bukan Abu Nawas Abu Nuas kata Abu Nuas aku akan lari dari rahmat Allah aku mencintai fitnah dan aku akan lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala viral dong jika Ustaz Epi Kamari ditewak langsung ku raja dilaporkan kapolda menaik nama karena masyarakat resah dengan pernyataannya non eta mana ngomong gitu klarifikasi verifikasi maksud kamu lari dari rahmat Allah apa nyuhan tina hujan karena dalam bahasa Quran hujan diartikan rahmat jadi lamun Abu Nuas mengatakan aku akan lari dari rahmat Allah artinya ngiyuhan tinahu hujan. Kulakson majelma hari-hari titit ngageboy weh. Dibere hujan mah naik jeung motorna karena trotoar. Matak penting nyen lakson make cai crot-crot Abu Nuas mengatakan yang dimaksud lari dari rahmat Allah bukan membenci rahmat Allah tapi ngiuhan tina hujan seperti bisa cek ibu maracun, bisa cek saya mah dapat pajang cek ibu mah payu pajang cek saya mah payung boleh berbeda pendapat nu ulama berbeda pendapatan lalu ditelusuri dari cek cek raja eta cenah maksud kamu mencintai fitnah apa aku menemukan satu ayat dalam Al-Qur'an inna amwalakum wa auladukum wa ajwajukum fitnah sungguhnya hartamu anakmu istrimu suami bagi istri dan keturunanmu itu adalah fitnah ayat nutenya ah kasalaki ka anak apa majikan semua mencintai fitnah yang itu oh bener mun gitu artinya berdasar makanya mun aya naon teh tong kejebak hoak tanya ke pelakuna riweuh atuh teu nyaho naon ngilu riweuh Terus nuka dua, anu terakhir, apa maksud kamu lebih kaya daripada Allah? Lam yali dua lam, yulad. Allah tidak beranak. Kalau aku mah dengan menikah, aku punya anak, maka menikahlah biar lebih kaya daripada Allah. Kuraja dilepaskan. Mudah-mudahan saya juga dilepaskan besok. Kenapa? Karena maksudnya ada lain gitu atuh, ngan can ngerti. Punten, ari di Banten ngawin ke naon. Shhh kayak ibu viral ibu orang Banten ya tapi maksudnya Pak untuk orang Banten itu nggak ada masalah kalimat itu paling dekat untuk anak-anak tafsirnya itu terjemahnya itu tapi ketika saya katakan tuduhannya jadi lain jadi very well kapung mah orang sok mikir yang jadi dukun dukun mah sekali bener di darat tangan mun ustad mah sekali salah ditaringalkan, sakitnya tuh di sini Tapi udah ada yang minta maaf, Ustadz, sebetulnya saya yang mengupload video itu. Kemana? kumakan, maafkan saja. Tapi ada syaratnya. Kamu rumah di mana? Jauh Ustad. sengaja asa bersalah data di nama herei cina. Tapi jadi menasional dan hoax. Ya sudah, nyokotan lagi hese. Kamu punya bantal dari rumah? Sok bawa ke dia, jog balik di Lembang. Kot tah diaur-aur ka pas. Pas nepi ka hareupeun pribados tinggal cangkangna dong sarung bantalna. Tos ustad kuma balik dikumpulkan kapak kapas nu tadi diaur-aur. Hati-hati dengan fitnah. Tiap hari saya membereskan ini. Pada maksudnya nama lain eta. Allahumma ini auzubi kami mudilatil fitnah. Tidak akan masuk surga seorang disebabkan amalnya. Satu, dengan mangfiroh. Dua dengan rahmat. Tiga dengan karunia. Ini doa masuk ke keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tong di masjid wae tangan karunia Allah supaya bisa bersedekah, berinfak, berjakat, dakwah nungenah mah charity lain cari ukti-ukti. Tekudu oko omongan. Ayah budak jalanan Kerdalahar nutup para ruguh ganti ganti ku padang. Oh. Dakwah bukan? Lebih efektif bilmal dengan harta. Bikin rumah-rumah singgah budak-budak daripada pabalatak jalanan pangontrakeun tah. Lalaki-lalaki unggul awewe unggul bere jeung beasna. Tuluy Cina ngaraji. Keren tuh. Mun ku ieu mah gede. Tapi ketika dengan mal, dengan hal, dengan sikap juara. Maka cari karunia Allah. Karena masuk surga itu dengan karunia. Rizki yang Allah beri, lalu kita infakkan di jalannya. Tidak ada yang miskin gara-gara sering bersedekah. Yang terakhir, tidak akan masuk surga disebabkan amal, lalu masuk surga itu dengan rahmat, magfirah, karunia, dan ridho. Maka sering minta doa kasih mama. Karena ridho Allah ada di orang tua sing ikhlasnya mun epi maut tihela komo di jalan dakwah di jalan Allah curi mun bisa mama mahela entong ameh mama ngadoakeun epi mun epi maut tihela jadi jamin asup surga sahawe hela nu penting ketemu di surga yang sama bisa nggak menjadikan keluarga sebagai sahabat surga ku anfusakum wa ahlikum tadhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun masuklah ke surga kamu dengan keluargamu secara berbahagia. Maka bahagiakan orang-orang sekitar kita, nanti Allah bahagiakan kita. Punten ya, saya ngasih contohnya yang sudah saya amalkan saja. Saya suka sekali ke anak-anak segede gini nih. Tapi yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Arti kata yatim piatu. Kan ulin arced-acedan. Pas ningali budak-budak muli es krim, konelo mereka nggak berani meminta cuman bebersih ke kakaknya hayang ngentu wani minta geng yang lancekna kumaha tuluy anu lagrag culang cileng diletak sakit saya pernah mengalami itu ketika saya nggak punya pekerjaan kawarung warung geus percaya dipercaya nganyuk budak hayang jajan muntah boga agama warungnya diduruk saya lihat fenomena yatim yang melihat anak kita makan es krim lalu nu ngecelakna diletak bari saletak ewang yang itu masih terjadi dan saya berpikir keras mun anak aing yatim terus posisi nasi nasiga kitu kumaha perasaan maka saya katakan kamu jajan jangan sendiri nak ajaklah adik-adikmu ini itu belum seberapa yang paling ekstrim lagi ketika anak kita pulang bermain ada ayah dan ibunya dan memeluk ibunya mereka melihat bagaimana mereka menahan air matanya ketika ingat kedua orang tuanya maka pendusta agama, orang yang sering baca Quran, kajian kesana kemari, tapi yatim sekitar tidak pernah disentuh, tidak pernah dipedulikan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Kenapa kau biarkan mereka? Itu ujian bagimu. Peluk akulah ayah nak. Mungkin saya bisa berdiri dan duduk di sini masih berbagi frekuensi positif insya Allah. Ada doa mereka. Jangan main-main. Ingin masuk surga, tidak siap dengan jalannya, berat. Fakkur kubah, nanjak. yatim mendamat robah. Yatim jarang diperhatikan. Perudakan cari Pak Epi, hatinya di jalan. Saya baca sosial media Pak Epi banyak yang mengancam, mau membunuh. Enggak, asal kalian ridho, enggak. Karena masuk surga dengan ridho. Ibrahim dibakar sedikit pun tak terpercik badannya dengan api yang membakarnya termasuk pakaiannya. La mani alima ataita wala muti alima mana tawalayan faundal jad bin kal jangan takut ngesian mak Allah weh. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena jadi mun ibu ayah nu musingkeun eta barang benda cinta apapun itu lalu dengannya kita jadi jauh dari Allah lepaskan. Berarti ia saingan Allah lepaskan. Berarti ini ilah, lepaskan. Itu yang jadi capek, stroke, gurah darah, asam urat. Itu mikiran sesuatu nulain Allah jadi lelah. Karena tidak lilah jadi nggak sembuh-sembuh karena lupa sembah. Sok gerak. Karena ujungnya terpisah. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda, harta jadi sengke sengketa ini jalan penghalang ke surga kalau frekuensinya nggak sama dalam membingkai merangkai bagaimana keluarga, masyarakat, komunitas, sahabat jadi sahabat sesur sesurga. Terakhir, saya tawaf ketika umroh. Lari-lari kecil kan? Yohanu ya, Noel, heh, Pak Epinya, huh, mana timana? Menjalaya, oh panggil di dia bahagianya luar biasa Bu panggih jeng tatangga nyage jauh di Bandung na tapi salemur satana air panggih sampai ketemu di tenda ketemu di hotel makan bareng itu asa dulur kabayang tadi surga bahagiana mun panggih deh jeng ibu-ibu Ustaz bahulanya untung sok ngaji KTSB asar-asar nyanyi loba fitnahna tina ikhtiar eta Ustaz urang bisa ngariung di dia di surga nu dijanjikan ku Allah cas Bu menang Pak Anton gimana ini tuh kan geus bebas Uwes sholat, uwes puasa, homer ge menang. Sok, sok, sok homer. Tak sing sabar, sing sabar. Bahagia nggak? Diberi bonus lebih bahagia lagi pas hati kita bersih, nggak ada dengki. Diberi bonus melihat wajah Allah dengan leluasa. Keren merinding. Ya Allah, itu yang saya kejar sekarang. Bisa jenuh ningali banget-banget nu di dunia aku mah rindu wajah Allah kebayang nggak bu wala ainun ro'at, wala udunun sami'at wala aklun mutasawwarat hese digambarkan anak nggak saya perbaiki we amanah nanti itu jadi bonus surprise yang miracle dan amazing wow berarti Allah benar syaratnya satu ilaman atau Allah illa bin salim maka sudahlah maafkan dan tidak ada nabi yang tidak difitnah tidak ada pendawah yang tidak ada halangan dan rintangan sudah senyumi aja. Melak parema pasti jadi jukut. Melak hadema sok ayah butut. Setuju tidak? Jadi jangan merasa beriman kalau belum diuji. Maka ini pun ujian. Diuk di DT dak sakapeng mah bu. Sinetron mah tilu jam kuatnya. Ngaji mah duh sajam ge bujur teh juga katel. Ah posisi diuk ge tinggal si ibu geus kali. Tinuk kieu. Ya. Hmm, karet tadi wa diangkat suku sing siman bener cek Ustadz jadi karakter jelemaman tong tinnu diuk tinu hitut anu ikhlas mahut nantitara kage tapi ka bagi kabeh aya anu hitut nateria baribau ge angkat ciri saya tamah aya nu pedit hitut nanti ulah kubatur diambean ku sorangan sirkulasi bayar nu penting minumnya teh botol sosro muternya jadi luar biasa sahabat sesurga samakan amalnya kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang beramal lalu yakin dengan amalnya karena pun dan finishing ku hadis nu iya ini hadis kunci banget buat saya mah untuk lebih ikhlas dalam beramal ada seorang ahli Quran di sidang dong di Mahkamah Konstitusi Ilahi. Kenapa bacaan Quranmu waktu di dunia sebagus itu sehingga kamu terkena dengan bacaan Quranmu? Karena siapa engkau membacanya? Karenamu ya Allah. Alimum bidati sudur. Allah tahu sesuatu yang tersembunyi di dalam di dasar hati yang paling dalam. Ah, pernyata Ah. Kamu membaca bukan karena ku hanya ingin disebut kiro, kiro, kuro, kiro ah yang disebut hafid hafizah gagal amalnya berarti ada persoalan di hatinya ingin sesuatu yang didapat dari manusia selain Allah lalu ada lagi ahli sedekah kenapa kau lakukan pekerjaanmu seringan itu tanganmu waktu di dunia ternyata yang disebut dermawan pencitraan gagal lalu ada yang wah lebar eta di garda paling depan di peperangan terbunuh seperti syahid seperti syuhada gagal di hadapan Allah mah tepira kenapa yang menyebabkan kegagalannya ingin disebut pahlawan hero adakah karakter itu dalam batin kita benahi lagi sebelum kuota usia dihabiskan bising ayah amal nuta ikhlas ditutup ku Al-Qur'an wa qadimna ila ma amilun min amalin faja'anahu haba'an mansura. Banyak orang bernasib seperti ini, amanah gede segede gunung Uhud, tapi pas dihisab ditiup ke Allah seperti debu di atas batu tak bersisa karena disapu angin. Capek gawe teka pakai di teke. Mau? Nauzubillahimin dalik. Maka bersihkan hati, cerahkan wajah, luruskan niat, istiqomah ibadah sehingga wafat dalam keadaan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tenang karena ingat ke Allah, irji'i ila rabbiki, lalu Allah peluk. Radiyatan mardiyah karena mendapatkan ridho Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an, seperti para sahabat. Kadir, aku peluk. Radiyallahu anhum. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Romantis sekali Allah kepada hambanya yang bersih hatinya. Masuklah ke surgaku hambaku. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati nikmatilah surgaku. Jadi ahli-ahli surga mah nggak punya hati kotor, nggak punya dengki, selalu indah we hirupna teh bahagia dengan cara membahagiakan orang lain ringan karena sering meringankan beban orang lain. Terkecil amalnya itu mengambil paku di jalan. Jadi nu, nu, nu calon surga mah dia selalu sensitif dengan amal yang kecil. Ayah paku nangkarak di jalan dicopot disimpan di tempatnya. Apa tujuannya? Dengan itu berapa juta manusia selamat. Tiba-tiba yang rek ngalahirkan, pakuna dicokot, salamat nepi ka ustad. Jadi ulama teh si budak nu dilahirkan teh. Sub surga dong, dihalangan ku Allah. Jangan dulu masuk surga. Karena kau jadi ulama yang hebat. Ada jasa seorang pengambil paku di jalan waktu kau akan dilahirkan. Coba orang ngaku iman, hayang asup ke surga, eta amal di hari-harikan padahal ada ayat pamai yakmal mithqala darratin sebesar debu jangan disia-siakan itulah amal yang akan mengantarkan ke surga pernah dengar kisah ini seorang pelacur di masanya tapi boga kene hate nu bersih walaupun kelakuannya buruk busuk balik melacur ningali anjing kehausan dibuka selopnya diambilin air dengan selopnya itu lalu diminumkan ujungnya si perempuan ini dapat bonus masuk surga hadis ini saya terangkan kepada para pelacur dan yang suka melacur ngalacurna anger tapi balik di pelacuran narangan anjing rek naon rek diberi nginum pada anjingnya ngesbunghak hak lain merenginumna ikhlas tuh nulunganana ayo orang mah plagiatnya ayah eh, tukang beca bisa haji maruli beca tukang haji naik bubur daragang bubur eh, sok senang melihat orang susah susah melihat orang senang yang kudu jadi diri sendiri maka kuncinya sahabat surga lakukan amal yang bisa kita lakukan lalu konsisten di amal itu tidak harus semua Bilal masuk surga dengan syukrul wudu. Terus we di wudhu Ada tuh anak Briges tuh Kang Kiki jaga wudhu udah dua tahun jaga wudu weh tuluy. Mudah-mudahan itu yang mengantarkannya dia ke surga. Kalau mau sedekah, sedekah weh tuluy. Kalau mau ngajar ngaji, ngajar ngaji weh tuluy. Orang mah segala dicabak tapi anu tuntas. Jika nyen bolu di dikocek weh tuluy akhirnya jadi kue semprit. Tutung deh. Nyen baju jadi sapu tangan. Ah tebaleknya tak ulah sampai tidak istiqomah hijrah berat lebih berat istiqomah dalam hijrah kenapa hijrah berat dan istiqomah lebih berat anu hambang mah istirahat saya pikir itu sajalah saya ada satu lagi kajian nanti bagi yang daerahnya dekat-dekat Cicada. saya nanti ada kajian di Cikasok Jalan Citamiang Insya Allah pada Isya nanti saya ke sana ya. E, di lapangan entah di masjid lah datanglah Insya Allah ya Citamiang yang dekat lokasinya ke sana ayo kita masih ada kesempatan untuk berbagi frekuensi resonansi positif berupa kajian insya Allah doakan saya semoga masalahnya diselesaikan yang hadir di sini yang punya niat umroh dan haji tahun ini dipercepat kepergian uh, umrohnya yang punya sametan hutang sing dilunasi nucan menang jodoh sing gerama renang jodoh kan eh loba pisan Nucan boga imah sing di arimahan. Amin. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Amin. Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya. Yang sedang punya masalah semoga Allah selesaikan dengan caranya dan lembutnya. Rabbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'ali miladunka sultanan nasira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.